Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wasakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap mustalahul hadis yang mana terakhir kita ambil kemarin berkaitan masalah muttarib. Nah, muttarib adalah dikatakan muttarib karena guncang. Nah, kalau hadis kok ada itirabnya, ada keguncangan di di situ. Nah, barakallahu fikum. Ada kemarin Nah, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, na barakallahu fikum berkata kepada Rasulullah, "Araka syitta?" Aku melihat dirimu telah beruban. Qala syayabatni Hudun wa akhwatuha. Telah membuat aku beruban enam surat Hud dan saudari-saudari perempuannya, saudari surat Hud. Disebutkan dalam enam syarahnya barakallahu fikum, saudari-saudarinya adalah enam surat Al-Waqiah, Al-Mursalat, kemudian barakallahu fikum enam Al-Ghasyiyah At-Takwir. Paham ya? Itu itu saudari-saudari Naam surat Hud itu maksudnya bukan nama Hud ya, surat Hud. Maksudnya Rasulullah itu terlalu banyak mengulang-ulang dan merenungi Naam surat Hud dan juga akhwatnya. Akhwatnya surat Al-Waqiah. Kemudian apa tadi? Al-Mursalat, Al-Ghasyiyah, At-Takwir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ya nanti enggak bingung. Apa sih saudari-saudarinya surat Hud itu? Apa tadi? Al-Mursalat al ghashiyah At-Takwir al waqiyah itu ingat-ingat ya. Nah, disebutkan dalam penjelasan syarahnya itu apa maksudnya? Maksudnya Rasulullah sering mengulang-ulang dan merenungi isi kandungan dalamnya. Memang istilahnya banyak istilahnya mengenai azab api neraka dan juga surga atau yang semisalnya enam. Ya kan kalau untuk perhatikan ya kan hanya kan al-waqiah juga masalah surga neraka ada situ awal-awal itu. Kemudian Nah, barakallahu fiikum mursalat juga ada, ghasyiyah juga ada, takwir juga ada. Nah, kita lanjutkan barakallahu fiikum hafizakumullah. Yang berikutnya, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa in amkana tarjih umila bil rajih wa intafal ittirab aidan. Kalau seandainya ada sebuah hadis ya, yang nampaknya dia adalah ada ittirab kegoncangan di dalamnya, kemudian memungkinkan untuk ditarjih, tarjih itu dikuatkan, dirajihkan mana yang rajih maka diamalkan yang rojihnya itu. Paham ya? Dan hilang kegoncangan. Setelah dirojihkan, ya, dua lafad kok seakan-akan bertentangan atau satu hadis, satu rangkaian itu seakan-akan bertentangan dengan yang lainnya, ada kegoncangan maka dilakukan tarjih. Paham ya? Lakukan tarjih mana yang rojih. Misal contohnya, ikhtilaf riwayat fi hadis Barirah radhiyallahu anha hina utiqat fakhayyaraha an nabiyu sallallahu alaihi wasallam perselisihan riwayat-riwayat mengenai hadis Barirah. Barirah itu nah barakallahu fikum awal mulanya seorang budak wanita. Nah, dia punya pasangan kekasih namanya Mughis. Namanya namanya siapa? Mughis. Nah, nah ketika Barirah dibebaskan atau dimerdekakan, kemudian Rasulullah memberikan pilihan kepada dia. Baina an tabqa ma'a zawjiha aw Nah, maksudnya dikasih pilihan apakah dia tetap ingin bersama suaminya ataukah pisah cerai gitu ya karena perselisihannya di sini nanti apakah suaminya itu budak atau orang yang merdeka itu loh. Nah, kalau seandainya suaminya itu barakallahu fikum hafizakumullah budak, otomatis ketika istrinya sudah merdeka, itu kan pilihannya itu tadi. Nah, pilihannya tetap enggak mau tetap bersama suami yang masih budak tadi atau cerai, kemudian mencari suami merdeka. Atau bagaimana? Nah, ini perselisihannya ini. Hal kana zaujuha hurran aw 'abdan? Eh, apakah dahulu Mughis itu adalah seorang lelaki yang merdeka atau budak? Itu kita lihat. Farawal Aswad an Aisyah dalam satu riwayat, nah riwayat itu Aswad an Aisyah radhiyallahu anha annahu kana hurran. Bahwasanya Mughis itu adalah seorang lelaki yang merdeka. Warwa Urwah bin Zubair dan kemudian datang juga Urwah bin Zubair meriwayatkan Wal Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar juga meriwayatkan anha dari Aisyah tapi anhu kana abdan bahwasanya Mughis itu waktu itu dalam keadaan posisinya apa budak naam wa rajahat riwayatuha naam wa rujihat riwayatuhuma ala riwayat al-aswad dan dikuatkan eh, nah periwayatan keduanya daripada apa riwayatnya aswad riwayat aswad tadi mengatakan Mughis apa merdeka ya enggak Riwayat yang kedua Urwah bin Zubair dan Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar nah menguatkan atau meriwayatkan dengan lafaz bahwasanya budak kan itu. Nah, yang dikuatkan justru yang kedua ini. Kenapa? Liqurbihima. Karena dekatnya keduanya. Siapa? Urwah bin Zubair dan Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar itu lebih dekat daripada Aswad itu istilahnya. Nah, Nah, liqurbihima minha karena dekatnya keduanya dari Aisyah. Li'annaha khalatu Urwah. Nah dikarenakan Aisyah itu adalah apa? Bibinya Urwah dan jalur ibunya Naam wa ammatul Qasim dan juga Na'am barakallahu fikum bibinya Al-Qasim dan jalur bapak. Wa amal aswad fa ajnabi minha. Adapun aswad adalah laki ajnabi yang bukan mahramnya intinya gitu ya. naam dari Aisyah. anna fi riwayatihi inqita'an. Bersamaan dengan itu juga di dalam riwayatnya ada inqita'an itu terputusnya sanad. Jadi kesimpulannya, enam khulasannya Mughis itu adalah seorang budak. Itu yang kuat. naam barakallahu fikum. Seperti itu yang disebutkan. Kita lihat wal mutaribu dhaifun la yuhtaju bih. mutarib itu adalah hadis yang lemah tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah dengannya. Li'anna itirabahu yadullu ala adami dhabtir riwa'na amruwatihi. Dikarenakan kegoncangan tersebut menunjukkan bahwasanya apa? Tidak kuatnya hafalan perawi-perawi tersebut. Paham ya? Nah, tidak kuatnya hafalan perawi-perawi tersebut. Illa idza kana al-ittirab la yarji' ila asl hadis Nah, kecuali apabila kegoncangan tersebut tidak kembali kepada asal hadisnya, fa innahu la yadur maka tidak berbahaya. Maksudnya, terkadang antum jumpai apa? Syakar rawi, perawinya ragu, ya enggak? Terkadang perawi, nah barakallahu fikum meriwayatkan sebuah hadis gitu kemudian nah au adalah lafaz au. Nah, selama itu tidak sampai mengganggu enam asal usul hadisnya tidak merusak atau yang semisalnya enggak ya, enggak berbahaya. Paham ya? Tapi kalau ittirabnya sampai mengganggu berbahaya.